Adanya hari kebangkitan. Dari setelah mereka mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka dibangkitkan, maka mereka mengalami fase yang berikutnya, yaitu al-hisab. Penghisaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan dihitung seluruh amalan-amalan baik dan buruk. Dan tidak seorang pun akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah kemana mereka akan menetap dan akan menjadi tempat akhir mereka. Hal ilal jannati atau ilal nar. Apakah mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga atau mereka akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka? قال محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الثاني الإيمان بالحساب والجزاء beriman tentang adanya penghisaban bahwa setiap mereka akan mengalami hisab kecuali orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza hari pembalasan. Yuhasabul abdu ala amali akan dihisab seorang hamba terhadap apa yang telah dia amalkan. ويجازى alaih dan akan dibalas terhadap apa yang telah diamalkan. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع muslimin. dan tentang adanya penghisaban ini telah ditetapkan oleh Al-Quran was Sunnah dan bahkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun dari Al-Qur'anul Karim di antaranya qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ghasyiyah ayat 25 hingga 26 Inna ilaina iyabahum Sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab terhadap apa yang telah mereka amalkan. Ditimbangnya amalan-amalan mereka min khairihi wa syarrih yang baik dan yang buruk wa qala dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam suratul an'am ayat 160 man jaa bil hasanati barang siapa yang mengamalkan kebaikan falahu asyru amsalihah maka baginya sepuluh kali misalnya. Sepuluh kali. Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan. Jadi satu amalan kebaikan, seakan-akan dia melaksanakan sepuluh amalan kebaikan. Dan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat. Ini secara umum hitungan dari hasanah. Dan di antara al-hasanat ada yang lebih dilipat gandakan lagi, tak terhitung jumlahnya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah pahala siam. Fa innahu li kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam telah ditetapkan al-hasanatu bi asyri amsalha. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi lihi. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada mereka berupa pahala puasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Wa man jaa bis sayyi'ah dan barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, fala yujza illa mislaha. Maka tidaklah dibalas kecuali semisalnya. Wahum la yuzlamun. Dan mereka tidaklah dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Unzuru. Antum lihat di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini bahwa Allah Azza wa Jal di saat seseorang mengamalkan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi di saat seseorang melakukan satu kesalahan tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jal kecuali satu kesalahan pula. Maka ini tidaklah menunjukkan melainkan menunjukkan demikian besarnya rahmat Allah Wa inna rahmatallahi taglibu ghadabah. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan kemurkaannya. Wa qala dan Allah juga berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qisth liyaumil qiyamah." Kami meletakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah dibalimi satu jiwa pun. Sedikit pun tidak akan dibalimi. Siapa yang mendatangkan kebaikan, kebaikan yang akan dia lihat. Siapa yang akan mendatangkan kejahatan, kejahatan yang akan dia lihat. Di saat seseorang mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan tersembunyi, akan nampak hasilnya. Dan itu pasti. Tapi di saat seseorang mengamalkan satu kejahatan, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan itu. Dia dibawa kehendak Allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia karena ada yang menyebabkan demikian. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pun kalau tidak diampuni, ya dibalas sesuai dengan kadar kejahatannya satu-satu. Nah. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun seberat biji zarrah seberat biji atom sekecil apapun maksudnya kami akan mendatangkan itu. Kami akan nampakkan. Wakafa bina hasibin dan cukuplah kami yang akan memberikan perhitungan. Memberikan hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati dengan kezaliman. Wa mallahu bidhallamin lil'abid. Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Ini beberapa dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah yudinil mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat pada seorang mukmin. Sifatul dunu lillah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mendekati. ad Allah mendekati hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arash. Maha mulia, maha agung. Maka di saat Allah mendekati seorang mukmin, fayaba'u alaihi kanafahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atasnya kanafahu, kanaf. Yani sitar. Tutupan, hijab. Ya, ditutupi. Kata Abdullah bin Mubarak yang dimaksud dengan kanaf ay satar. Maka dijelaskan berikutnya, wa yasturuhu dan Allah Subhanahu wa taala menutupi dia. yakni menutupinya dari pandangan al-khalaiq. Khalaiq ramai. Subhanallah. Demikian besarnya rahmat Allah terhadap kaum mukminin. Allah dekati. Ketika hendak disebutkan kesalahan-kesalahannya, tidak dinampakkan di seluruh khalaik. Di seluruh makhluk, tapi dihijabi, ditutupi. Baru setelah itu ditanya. Fayaqul lalu Allah mengatakan, Ata'rifu dzamba kada? Apakah kamu mengakui dosamu ini dan itu? Ata'rifu Apakah kamu mengakui bahwa kamu berdo pernah berdosa ini dan itu? Fayaqulu na'am ay Maka dia pun menjawab, "Betul wahai Rabb." Seorang mukmin mengakui perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bertanya kepada dia dengan didekati. Ya. seseorang terhadap seorang muslim yang lain yang mungkin saudara ini jatuh dalam kesalahan tapi dia tidak ingin mengungkapkannya di hadapan yang lain mengungkapkan aib dan kekurangannya didekati ya akhi ya kan apa betul kamu melakukan yang demikian tidak pantas ya akhi barakallahu fi, mestinya demikian dan demikian dekat ya tidak dinampakkan dia ya dinasehati dengan sir tentunya yang dinasehati ini merasa lebih enak iya kan merasa lebih lapang rasanya Alhamdulillah jazakallah khair dinasehati di saat orang-orang tidak ada yang melihatnya nah dan ini yang terbaik ya Nah, Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya rahmatnya terhadap kaum mukminin. Allah tidak menampakkan kesalahan-kesalahan di hadapan makhluk. Tidak dipermalukan. Nah, gimana seorang kalau dipermalukan, disebutkan aibnya di hadapan makhluk, wah marah besar. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala Allahu Azza wa Jal mencintai kaum mukminin. Di saat mereka salah ditutupi, dihijabi. Kamu mengakui kamu pernah berdosa demikian kan? Iya kata mukmin. Dia tidak menghindari. Hatta idza qarrarahu bidunubi. Sampai ketika dia telah mengakui dosa-dosa yang pernah diamalkan dosa ini dan dosa itu, ditanya tentang dosa ini, dia akui betul ya Allah, aku pernah melakukan ini. Ditanya lagi apakah kamu pernah melakukan ini? Betul ya Allah, aku pernah melakukan ini. Wara'a annahu halak. Karena saking banyaknya dosa-dosa itu yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia melihat bahwa dia telah binasa. Dia melihat dirinya dia telah binasa. Qala lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Telah kututupi aib kamu ini ketika engkau berada di dunia, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa kamu pernah berdosa ini dan itu. Wa ana akhfiruha lakal yaum dan Aku mengampunimu pada hari ini. Subhanallah. Fayuqta kitab hasanati. Maka dia pun diberikan kitab. Kitab-kitab kebaikannya. Diampuni dosa-dosanya. Dia mengakui. Subhanallah. Fabisidqi. Yudkhiluhu Allah Azza wa Jalla al-Jannah. إياكم وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ini membuktikan keimanan seorang itu sadiq billah jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dia mengakui itu nah Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan as-siqatu billah, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengampuni dosa seorang hamba bagaimanapun besarnya. Naam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi mereka yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan dari kalangan munafikin fayunada bihim ala ru'usil khalaiq maka mereka dipanggil yunada tadi ketika mukmin yudnil mukmin Allah mendekati seorang mukmin itu dibisiki sehingga nggak ada yang dengar dia kan tapi ketika disebutkan kaum kafirin wal munafiqin fayunada bihim maka mereka pun dipanggil. Nama-nama mereka. Disebut nama-nama mereka. Fulan bin Fulan. Disebut namanya. Ala ru'usil khala'iq. Di hadapan seluruh makhluk. Ya. Bayangkan. Kalau di dunia saja seorang masduh seorang yang disebutkan kejelekannya dimasukkan di dalam koran si fulan telah melakukan pelecehan seksual misalnya wah tinggalnya di jalan ini ya nomor ini RT ini wah ini tetangga oh ini yang pernah itu toh nah, kan orang gitu kan akhirnya ketika diketahui dijauhi Ya, ketika bertemu dengan orang malu dia. Naam. Itu pun mungkin sebagian orang saja yang mengetahui. Ini di hadapan seluruh makhluk. Ala ru'usil khalaik. Kalau ala ru'usil khalaik. Diberikan pujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, bangganya bukan main. Iya kan? Orang yang kawama ghaiban Wahwa qadirun ala ayyum fidah. Orang yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ah, yud'a ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma Ya. Sampai disuruh pilih bidadari mana yang kamu senangi. Tuh bangga kan. Ya, ada apa hanya dengan piala Oscar ya? Ada piala Oscar kan? Piala apa itu? Hah? Ada apa kalau hanya di dunia dipilih jadi apa? Hmm? Bintang terbaik misalnya dalam film tidak ada manfaatnya. Kebahagiaan sesaat. Ini dipilih kenikmatan yang sifatnya abadi Nah, bangga kalau disebut di hadapan khalaik, tapi kalau dilecehkan, disebutkan aibnya, seperti orang-orang kafir dan munafikin. Ha'ula'illadzina kadabu ala rabbihim. Sebut mereka demikian. Mereka inilah orang-orang yang dusta terhadap Rabbnya ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang zalim. Dijauhkan dari rahmat Allah. Itulah la'an at-tardu min rahmatillah. Laknat itu adalah diusirnya, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah. Sehingga tidak ada rahmat Allah bagi mereka. Ya, tidak ditutupi itu, tidak ditutupi aibnya, dinampakkan. Nah, itulah yang menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Muttafaqun alaih. Wa sahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim anna man hamma bihasanatin fa'amilaha barang siapa yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan lalu dia pun mengamalkannya kata bahallahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dha'fin Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya di sisinya sepuluh kebaikan dilipat gandakan menjadi tujuh puluh kali lipat ila ba'afin kasira dan dilipat-lipat gandakan lagi. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha dan barang siapa yang mengamalkan yang berkeinginan mengamalkan satu kejahatan lalu dia pun mengamalkannya bahallahu sayyi'atan wahidah maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya satu kejelekan, satu kejahatan. Hadis Ibnu Abbas. Ini hadis qudsi ya ikhwan. Naam. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال dan telah sepakat kaum muslimin adanya penetapan hisab dan balasan terhadap amalan-amalan. Wa huwa muqtadal hikmah dan itu merupakan konsekuensi dari hikmah Allah. Fa inna Allah taala anzala al kutubah Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsala rusulah dan telah mengutus para rasulnya وَفَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ قَبُولَ مَا qabula ma Dan Allah telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk menerima apa yang telah dibawa oleh para rasul. وَالْعَمَلَ بِمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ Dan beramal dengan apa-apa yang wajib seorang untuk mengamalkannya. وأوجب قتال المعارضين له dan Allah mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang para nabi dan rasul serta dakwah mereka wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum dan Allah menghalalkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan dan Allah menghalalkan keturunan-keturunan mereka untuk dijadikan sebagai budak. Dan Allah menghalalkan wanita-wanita mereka untuk dijadikan sebagai tawanan. Dan Allah menghalalkan harta-harta mereka untuk dijadikan sebagai ghanina. Falau lam yakun hisabun wala jaza, lakana hadha minal adas. Kalau sekiranya tidak ada hisab, tidak ada hari pembalasan terhadap apa yang mereka amalkan, maka tentunya kehidupan di dunia ini Allah ciptakan, Allah kirimkan para nabi dan rasul, Allah tetapkan undang-undang, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat. Ini semua ada tidak ada gunanya. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yunazzahu Rabbul Hakim an dan itu disucikan dari Ar-Rabbul Hakim, Allah yang setiap amalannya penuh dengan hikmah. Waqad asyara ta'ala asyara Allah taala ila dzalika biqaulih Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarah dengan firman-Nya فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين maka kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, yakni kepada umat-umat. Dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. Fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin dan kami akan mengkisahkan pada mereka dengan penuh keyakinan, dengan ilmu dan tidaklah kami lalai dari apa yang mereka amalkan. Maka ikhwan fitina azakumullah dalil-dalil ini sangat jelas sekali dan merupakan satu akidah kita beriman dengan adanya hari pembalasan di mana setiap manusia akan mengalaminya kecuali di antara mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala qaumun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab wallahu a'lamu bis-shawab حفظكم الله